Barakallahu fikum. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Uh, ada pertanyaan, bagaimana cara berdoa ketika sujud tersebut? Apakah boleh berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Iya. Berdoa ketika sujud. Jadi dalam sholat itu dua tempat yang diperintahkan kita memperbanyak atau dianjurkan memperbanyak doa padanya yaitu waktu sujud dan sebelum salam, ya. Sebelum salam di situ ada perintah atau anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tsumma mina du'a'i ajabahu ilai. Kemudian hamba itu memilih doa yang paling disukainya. Dan kebanyakan doa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau diajarkan kepada para sahabat itu beliau lakukan di dalam solat setelah membaca tahiyat, salawat dan sebelum mengucapkan salam. Adapun cara membacanya ketika sujud adalah setelah kita membaca zikirnya sujud. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika allahumma firli, kita baca doa. Yang paling diutamakan adalah membaca doa dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Doa dari Al-Qur'an itu diperselisihkan oleh para ulama karena adanya larangan membaca Al-Qur'an di waktu sujud tapi pendapat yang lebih kuat, ya selama kita niatkan itu adalah untuk doa dan bukan untuk membaca Al-Quran, insya Allah itu diperbolehkan. Cuman kalau kita ingin lebih selamat, kita ambil dari doa dari hadis-hadis yang sahih dan itu banyak seperti ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Sekarang bagaimana dengan berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Ini menurut pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan. Karena berdoa itu meminta kepada Allah tidak sama dengan berbicara dengan makhluk yang itu dilarang dalam sholat. Berdoa itu kita mengatakan, Ya Allah, berikanlah aku ini. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku dan seterusnya. Ini pendapat yang lebih kuat saya katakan. Kenapa? Tidak mungkin kita menghalangi orang yang punya kebutuhan untuk mohon kepada Allah Disuruh tunggu dulu sampai dia bisa bahasa Arab. Padahal orang punya banyak permintaan. Kasihan dia kalau sampai mati tidak bisa bahasa Arab berarti dia tidak bisa berdoa waktu sujudnya. Kasihan. Jadi tentu bahasa doa beda dengan bahasa dengan makhluk. Kita pakai bahasa yang sopan. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, mudahkanlah kebaikan untukku. Engkau adalah al fatah mudahkanlah terbuka pintu-pintu hatiku menerima kebaikan dan seterusnya. Tentu yang lebih utama adalah doa doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Daud memberikan faedah kalau doa itu ya boleh kita ucapkan yang penting maknanya benar meskipun tidak persis seperti doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, aku tidak bisa berdoa seperti yang kamu ucapkan dan juga yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, Bimada tad'u idan? Kalau begitu bagaimana doamu yang kamu ucapkan? Orang ini mengatakan, saya hanya meminta dianugerahkan sorga dan dilindungi dari neraka. Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Beliau bahkan mengatakan, Haula dzalika nudandin. Sekitar itulah doa-doa yang kami ucapkan. Kata para ulama ini menunjukkan doa itu yang penting maknanya benar, tidak harus persis dengan lafat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, meskipun kalau kita ambil dari lafat beliau maka itu lebih utama dan lebih besar pahalanya. Nah. Baik, selanjutnya Oh, yang depan Iya, orang tua dulu, Pak. Silakan, Pak. Salah satunya adalah Al-Quran. Kami mendapatkan salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah Al-Quran. Kami mendapatkan beberapa ayat yang dikatakan ayat ayat Yang kami tanyakan oleh Ustaz Fikri, bagaimana prakteknya menerapkan ayat yang tadi ini? Karena tadi mohon maaf, imam kita membaca sholat kafalah karena ayat ayat Sementara kita tidak melakukan sujudnya. Mohon maaf kepada Iya, kawan. <laughs> ya barakallahu fikum. <clears throat> uh, pertama masalah berzikir yang disebutkan dalam hadis tadi. Tadi kan saya tidak sempat menyebutkan semua. Ya, itu yang diantara yang saya mau sebutkan sebenarnya cuma karena waktu. Jadi mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah-ibadah ini jelas termasuk sebab yang akan menyuburkan keimanan. Utamanya diantaranya adalah berzikir kepada Allah, tentu dengan zikir yang disyariatkan yang dicontohkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merenungkan kandungan isinya karena zikir itu memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala maka jelas ini merupakan sebab yang menguatkan keimanan menyuburkan keimanan ya jadi ini termasuk diantara sebab utama yang menyuburkan keimanan tadi tidak disebutkan karena waktu kemudian mengenai ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran disebutkan beberapa tempat yang di situ kita dianjurkan untuk sujud ketika membacanya. Di antaranya yang disebutkan dalam di akhir surat Al-Alaq, ya, dan beberapa surat yang lainnya, surat As-Sajdah dan beberapa surat yang lainnya. Ketika diteliti oleh beberapa ulama ahli hadis tentang eh, ayat-ayat uh, sajadah tersebut, secara umum semua riwayatnya sahih Baik itu yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang dari uh, yang dinukil dari riwayatnya para sahabat, yang ini disebut sebagai uh, hukumnya marfu karena tidak mungkin diucapkan berdasarkan pikiran mereka semata-mata. Ala kulli hal yang tempatnya sekitar berapa? 15 tempat ya. Itu semua riwayatnya sahih, ya. Dari eh, ayat-ayat uh, sajadah tersebut. Yang menurut pendapat para ulama atau mayoritas ulama mereka mengatakan hukumnya itu sunnah atau anjuran, tidak wajib untuk dilakukan. Kalau kita lakukan, maka itu adalah kebaikan. Cara melakukannya, ketika kita sampai kepada ayat tersebut, maka ketika sholat, imam mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita sujud, kita baca zikir yang disebutkan dalam hadis yang sahih, saja wajhi dan seterusnya sampai selesai itu. Kemudian yang mengatakan mengatakan Allahu Akbar, kemudian kita bangkit kembali. Baru kemudian kita melaksanakan ruku atau mungkin dia baca ayat yang lain kemudian kita melaksanakan ruku. Itu cara untuk melakukannya. Adapun di luar sholat, maka menurut pendapat yang terkuat tidak perlu dengan menggunakan takbir karena riwayat tentang takbir dalam hal ini riwayatnya lemah. Jadi cukup kita melakukannya menghadap dengan kiblat kemudian kita uh, melakukan sujud sujud uh, tilawah tersebut ya atau sujud tilawah tersebut kemudian kita membaca zikir yang disebutkan dalam hadis yang saya seperti yang saya katakan tadi. Itu cara untuk membacanya. Tapi menurut pendapat para ulama ini tidak wajib dilakukan dan ketika kita berimam kepada imam, maka yang menentukan yang memutuskan adalah imam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maju ilal imamul liyutamma mabi Imam itu dijadikan untuk diikuti dalam setiap gerakannya yang berhubungan dengan sholat kita karena beliau adalah yang memimpin dan bertanggung jawab dari sholatnya para makmum semuanya. Dan saya pikir eh, terkadang imam itu mempertimbangkan hal-hal tertentu ketika dia tidak melaksanakan sujud eh, sajadah misalnya karena terkadang ya muncul pikirannya kalau dia melaksanakannya banyak orang-orang awam yang belum paham sehingga bingung. Yang ini juga tentu akan berusaha dijelaskan dalam kajian-kajian tentang sujud apa ini tilawah tersebut, kemudian bagaimana cara melakukannya supaya nantinya jamaah terbiasa untuk melakukan kebaikan tersebut yang tentu ini merupakan keutamaan yang menambah kesempurnaan salat kita. Barakallahu fikum. Ya. Baik, silakan. Yang terakhir. Ya. Pertanyaannya, jika pada imam kita apa yang terbaik untuk Iya barakallahu fikum. <clears throat> Ketika kondisi iman kita sedang menurun dan ini terjadi pada diri manusia karena manusia tidak sempurna, mesti ada waktu-waktu lalainya. Makanya yang kita lakukan sebab-sebab yang memudahkan kita untuk kita menjangkau atau yang mudah kita lakukan untuk segera mengingatkan kita, kita harus persiapkan dari sekarang. Sebelum itu terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, "Ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan lapang supaya Allah mengingatmu ketika kamu dalam keadaan susah. Harus ada persiapan dari sekarang. Contohnya, kita kalau terbiasa berdoa, maka waktu iman kita lemah pun kita akan tetap melakukan doa tersebut. Contohnya, kalau dari sekarang kita dekat dengan orang yang soleh, kalau dalam saat-saat kita lupa kita butuh nasihat, insya Allah dia akan menghubungi kita karena kita sudah dekat dengan dia sebelumnya. Jadi sebab-sebab seperti ini bisa kita usahakan dekat dengan diri kita. Makanya misalnya keluarga kita kita kondisikan untuk selalu terbiasa dibaca Al-Quran, dibaca zikir-zikir yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sewaktu kalau kita sedang lemah, kita dengar anak kita atau keluarga kita yang membaca Al-Quran, kita akan ingat kembali. Ini semua yang kita lakukan saat ini sebelum itu terjadi kita sudah siapkan sebab-sebab yang mudah untuk kita dapatkan kembali sewaktu kita merasakan iman kita iman kita turun dan al muwaffaq man Allah orang-orang yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan itu bagi kita bagi kita semua ya kita akhiri kajian kita di malam hari ini semoga bermanfaat mohon maaf jika ada yang salah dan kurang Allah Rozakan wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihah.